Hukum belajar tajwid Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah Kalau ada dalam suatu tempat Seseorang yang menguasai ilmu ini Maka bagi yang lainnya gugur kewajibannya Tetapi Kalau sampai tidak Tidak ada Maka seluruh kaum muslimin menanggung dosanya هذا فرض إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إذا قام به البعض sakata 'anil akharin. Baik. Berarti ilm tajwid fard kifai ilm jenazah pengurusan jenazah masuk fard kifai kalau ada sebagian yang sudah melakukannya maka yang lain gugur kewajibannya nah Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib ain Artinya bagi seorang yang mukallaf Baik laki-laki atau perempuan Harus membaca Al-Quran dengan tajwid Kalau tidak maka dia maka dia berdosa Hal ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para ulama Nah Yang nah, pertama ibu ada ala kulli mukallafin Jadi kewajiban bagi setiap mukallaf Yang baca Al-Quranul Karim Harus memakai tajwid. Saya demikian hukumnya belajar eh, belum hukum belajar tajwid fard kifai. Tapi pengamalannya wajib ini Sekali lagi bisa seseorang baca Al-Qur'an dengan baik dan benar tanpa mengetahui ahkam tajwid itu sendiri. Seperti pembahasan sebelumnya. Tapi yang jelas mengamalkan bacaan Al-Qur'an dengan memakai kaidah dengan memakai tajwid itu termasuk fard. Nah, wajib aini. Nah, wajib aini. Baik. Dari dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama, qauluhu azza wa jalla waratilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Waratil Al-Qur'ana tartila al-asl al amr asul al wujub pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib illa anna hunaka sarif ala adam wujubi kecuali di sana ada sarif yang malingkan dari perintah menjadi tidak wajib seperti hadis Abi Hurairah Wal Bukhari wa Muslim laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli as-salah. Riwayah ma kulli wudu atau anda kulli wudu. Seandainya tidak beratkan kepada umatku, sungguh aku perintahkan kepada umatku untuk melakukan siwak, siwak setiap kali mau salat atau wudu. Perintah di sini amartuhum Berarti al-istihbab bukan kewajiban. Sebagaimana tempat kita sulit untuk mendapatkan siwak itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha la nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum." Nah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak memberati hukumannya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ada sarif, ada sarif. Elon Wallahi jalla wa ala fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Perintah di sini. Maka kalian nikahlah apa menjadi kesan buat kalian perempuan-perempuan pertama yes dua ini perintah al asal langsung nikah dua nah soh nah ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba nah tapi di sana ada sarif eh sarif sarif ada yang memalingkan Ana ya Fol. Ayat terusnya. Ayat seterusnya. Ah, khiftum alla ta'dilu wahidah. Nah, satu. Kalau nggak bisa adil, satu. Kemudian apakah perintah ini berlaku untuk semua orang dari kaum muslimin harus menikah semuanya? Tidak. Idan hadil ayah lil es Alil ibahah. Perintah di sini adalah perkara mubah. Kecuali di sana ada beberapa orang yang sudah mampu, kemudian khawatir dirinya untuk terjerumus kepada perbuatan maasi, perbuatan zina, maka diwajibkan baginya untuk nikah. Aidan Qala Allah Jalla wa Ala fakulu washrabu. Kalian makan dan minumlah perintah di sini akan tapi apakah ini mengharuskan bagi setiap orang untuk selalu makan minum kita boleh makan sehari sekali atau dua kali atau tiga kali nah, al-amr hunanil ibahah nah, boleh kalian makan Taib. Wa amma Qala Allah jalla wa ala wa aqimus shalah. Perintah di sini menunjukkan tentang wajib. Karena di sana tidak ada sarif yang memalingkan dari perkara yang wajib ini. Hatta di sana ada hadis Imran Husain salli salatan qiyaman fa illam yastati fa salli qa'idan fa illam yastati fa ala jamb Salah kalian dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau bisa, kalau tidak bisa dengan duduk, maka ala jam berbaring. Nah, perintah tidak asarif yang memalingkan untuk meninggalkan as-salah. Aidan hadza waratil Qur'an tartila. Apakah di sana ada sarif yang memalingkan perintah ini dari al-amr menjadi sunnah atau menjadi mubah tidak ada sarif di sana. Al-amr hun alil wujub. Nah. Maksud tartil adalah membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Kedua hal ini, ini adalah tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Nah. Baik. Kedua hal ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar dari ulama atau orang yang ahli dalam bidang ini dan perintah ini menunjukkan suatu kewajiban sampai datang dalil yang lain yang bisa merubah arti tersebut. Yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dan mereka tidak akan membaca dengan sebenarnya kecuali harus dengan tajwid. Kalau meninggalkan tajwid tersebut, maka bacaan itu menjadi bacaan yang sangat jelek, bahkan kadang-kadang bisa berubah arti. Ayat ini menunjukkan sanjungan Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan sebenarnya. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Warattalnahu tartila" dan kami membacanya dengan tertil, yakni teratur dengan benar. Ini adalah sifat kalamullah maka wajib bagi kita untuk membacanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak di sana dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya baca Quran dari Alkitab. Ini hanya ikhtisar. Baik. Yang kedua, dalil-dalil dari As-Sunnah. Yang pertama hadis Su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddat ثم قرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan panjang-panjang kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim memanjangkan bismillah serta memanjangkan ar-rahman dan memanjangkan ar-rahim rawahul bukhari Nah, bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca panjang. Baik. Yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar mereka mengambil bacaan dari sahabat yang lain yang mampu dalam bidang ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr wa qala an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu istaqa'ul Qur'ana min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud fabada'a bihi wa Salim maula Abi Hudzaifah وأبي بن bin Jabal. بن جبل قال لا أدري ubay بأبي أو بمعاذ bin Jabal. dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah kalian bacaan Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Jadi jelas padahal para sahabat mereka belajar secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ini masih disuruh untuk belajar kepada para sahabat yang lainnya sebagaimana hadis ini. Demikian pula mereka memakai lisan Arab fasih Hamadan, dan lain lain dari Allah al-Arab Arabiyah yang pada waktu itu belum tercampur sebagaimana Allah lughah para asing sebagaimana sekarang akan tapi masih diperintahkan untuk belajar kepada para sahabat ini. Nah, adan man arada ayat al-Qur'an raddan kama unzil Kalau ada ibn Ummi Abd Siapa yang ingin belajar Ingin baca Al-Quran Sebagaimana Bacaan Fa'in kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya dia membaca Pada Ab Abdullah bin Abi Naam Abdullah bin Mas'ud Nisbah kepada ibunya Ibn Ummi Maktub La Abdullah Ibn Abd Ummi Abd Naam Ummi Abd Baik Yang ketiga Dalil yang paling kuat sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur ketika Ibnu Mas'ud menuntun seorang menuntun seseorang membaca Al-Qur'an. Maka orang itu mengucapkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan meninggalkan bacaan panjangnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Bukan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadaku." Maka orang ini menjawab, "Lalu bagaimana Rasulullah membacakan ayat itu kepadamu, wahai Abu Abdurrahman?" Maka beliau mengucapkan, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan memandangkannya. Naam, lil fuqara'i wal masakin memandangkannya. Dan kalau kita baca lil fuqara'i wal masakin tidak merubah arti. Tidak merubah arti. Hanya beda majaz dengan mad wajib al muttasil. Jadi kenapa diingkari? Karena menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah Naam Ibn Mas'ud. Baik. Yang ketiga adalah ijma. Seluruh qura telah sepakat tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, hama mungkin di kutub tajwid. Mayoritas demikian. Ijma pengalaman pengalaman tajwid menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma al-qurra. Walaupun di sana ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya tidak wajib tidak wajib tapi ada qaul dhaif nilisi jumhur al-qurra nah fatwa para ulama dalam permasalahan ini pertama fatwa Ibnu Jazari Ibnu Jazari beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Qur'an dan menegakkan ketentuan-ketentuannya beribadah dalam kebenaran lafaz-lafaznya menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qurra yang sampai kepada kita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan adapun orang yang keliru yang kelirunya itu tersembunyi atau kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya dan ada segi bacaan di dalamnya maka dia tidak batal salatnya dan tidak boleh salat di belakangnya seperti orang yang membaca as sirat dengan sin pergantian dari as-sirat dengan sad karena itu kiraat yang mutawatir Dari fatwa ini bisa kita ambil kesimpulan Yang pertama Tidak selayaknya Seorang yang masih salah dalam bahasaan Yaitu kesalahan secara tersembunyi Untuk menjadi imam sholat Lalu bagaimana dengan yang tidak Bagaimana dengan yang mempunyai kesalahan yang fatal seperti yang tidak bisa membedakan antara sin dengan tha dengan dal atau dal dengan lal yang jelas-jelas merubah artinya. Tapi yang jelas ah, sulit <clears throat> sulit uh, untuk mencari imam yang tidak salah dalam kesan khafi di sini. Khafi sulit. Kadang-kadang kita kalau lagi tidak enak badan bisa salah dalam kesan khafi. Sulit sekali untuk menemukan yang selama dari kesalahan khafi. Nah, jadi insya Allah ma'zur seperti ini. Tapi kalau al-jali, ah ini. Al-jali di sana Imam an Nawi menyebutkan tentang batalnya salat pertama al-Fatihah dari kesalahan jali. Nah, kesimpulan yang kedua, secara tidak langsung Syekhul Islam telah mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid karena kesalahan kecil itu tidak sampai merubah arti. Beliau melarang untuk sholat di belakangnya. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar? Baik. Kemudian juga ada di sana fatwa Syekh Albani. Qala fadilah Syekh Dr. Abu Anas Muhammad bin Musa Ali Nasr lah berkata fadilah Syekh Dr. Abu Anas Muhammad bin Musa Ali Nasr Kama fi kitabih Al-Qaul Mufid sebagaimana dalam kitabnya Al-Qaul Mufid fi Wujub tajwid halaman 26 Rasaltu Syekhana Al-Albani rahimahullah atau rahmatullah alaih akthar min marrah Saya sudah tanya kepada Syekh kami Syekh al Bani rahimahullah lebih dari satu kali an hukmi tajwid an hukmi al Quran tentang hukum tajwid al Quran Fa'afta bil wujub. Kemudian Syekh Albani memberikan fatwa tentang wajibnya ini. Wajibnya tajwid Al-Qur'an. Nah. Terus. Yang keempat adalah fatwa Syekh Maki Nasr bahwa telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang ya, wajibnya. Nomor tiga, nomor tiga. Tiga fatwa Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang ketiga fatwa Syekh Nasiruddin Al-Albani Ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, maka beliau mengatakan, kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya, di mana Al-Qur'an itu turun dengan memakai tajwid dan dengan tartil, maka itu adalah benar. Tetapi kalau yang dimaksud cuma lafaz hurufnya, maka itu tidak benar. Eh, bukan hanya lafaz hurufnya saja. Nah, tapi yang kita tajwid dan dengan tartil. Ini mengomentari tentang pendapat Ibn Al-Jazari. Al-Jazari. Nah, yang keempat fatwa Syekh Makki Nasr bahwa telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang ini dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini.